Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita mulai. Sebelum seperti biasa, sebelum kita mulai, tafadhol siapa yang mau setor? Ya, tafadhol. Iya. Enggak pakai uak. Iya. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wahiyah عن وعلى وفي وقلب وباء وخف واللم والباء والكاف والكاف واللم وحروف القاف وحروف القسم فهي الواو والباء والباء. Yeah. والفعل والسين وسوف وسوف يحاسب سوف وسوف وتا وتا apa watak التأنيث الساكنة والرز لا لا لا يسلوه لا يسلوه babul i'rab belum ya hadar silakan al kalamu al kalamu هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يا بالفضل بالفضل والتنوين والتنوين ودخول الألف والباء نعم ودخول الخافض وهي من وإلى وعن وعلى وفي قلبة ولم وكاف والباء والباء واللام وكاف واللام فالحروف الخطأ الواو والياء والباء يا فال فال والفعل يعرف بقول والدين وسوف وكأن السكينة يا والحرف ما لا ما لا يسلم معه دليل دليل ولا دليل Babul Rob, Ya Irob atau Irob? Irob Ya Babul Rob. Babul Rob. Takyiru Takyiru atau takyiri? Takyiri eh, Gak ada harokannya atau harokannya? Ada nggak? Ada harokannya nggak? Takyiru Takyiri Takdiru rasa takdiri? Nah. Al-i'rabu huwa takdiru yang betul, takdiru. Takdiru al-kiri kali Likhtilafi awamil awamil awamil dahilati Ah. -huh. dahilati dakhilati alaiha lafdon ya sudah sampai situ silakan yang lainnya Fadal. ya العدوة والاسم Yeah. Yeah. Yeah. Kalimi. Kalim bukan kalam. Akhiril kalimi. lih uh -uh. Iya. Iya. Dua lagi. Ya, silakan. Anwa kalam Al-kalam huwa al-lafdu al al bil wadi. Ismun wa fi'lun wa hasbun ma'na. والاسم يعرف فالاسم يعرف بالخفض آه، التنوين يقول الف لم وحرف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللم وحروف وحروف القسم oh, iya. waw al waw wal ba wal wal ta iya terus wal uh, wal fi'lu wal fi'lu yurafu uh, eh, bikon wasin wasaufa wa ta'utani sakina sakina wala sakina sakina ta'utani si sakina pertama sa kemudian sa oh, iya. susah ya nggak apa-apa ta'utani sakina wal harfu ma la yas- ma la yasluhu ma'ahu dalilu fi'li wala dalilu ismi eh wala dalilu ismi wala dalilu fi'li Iya. Kemudian al-i'rab, babul i'rab belum saya belum. Ya. kitabnya hilang kemarin Betul. hilang <laughs> kitab أربع الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوجه وأقسامه جاء لمعنى فالاسم يضاف بالخفض والتنوين ودخول- ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام والحروف القسم وهي الواو والباء والتاء Ya. والذكر يضاف بقد وسين وسوف والتاء التأنيث ساكنة Hmm. والحق ما لا يليق ما لا يسلم معه دليل الاسم ولا دليل الفعل Iya. Babul i'rab. الإعراب هو تغيير قواعد الكلمة ومبنى عليها أفعال Tayyib. Kita kemarin istirahat di <clears throat> al-babul i'rab ya. Eh, Atau di babul i'rab afwan. Babul i'rab, al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan au takdiran. Di sini belum kita bedah eh, masing-masing katanya. Pertama takdir awakhiril kalim. Takdir itu apa kemarin artinya? Perubahan. Awakhiril kalimi, akhir-akhir. Nah, kalim itu sebentar, awakhir jamak dari apa? Akhir. Akhir. Kemudian al-kalim itu adalah apa? kata. Bukannya kata itu kalimat, Ya. Jadi itu adalah isim jamak lil jins seperti ini misalnya. Seperti syakrun, apa artinya syakrun, Syakrun, apa artinya? Rambut. Satu rambut, sehelai rambut atau banyak rambut? Hah? Satu. Satu sehelai rambut. Yakin? Eh, hada sya'run. Semua nuju semua atau sehelai? Berarti semua atau sehelai ini? Semua. Nah kalau sehelai rambut apa? Nah. Sahih. Siapa bilang sya'ra tadi? <laughs> Masya Allah ya. Sya'rat. Satu rambut itu apa? Sya'ratun. Nah ini namanya ismun jamak lil jinsi. Tapi ini menunjukkan apa? Menunjukkan suatu jenis. Tapi katanya katanya itu mufrad tapi dia apa? Menunjukkan jenis jenis tertentu, tapi bisa untuk apa? Untuk jamaknya. Nah, kalim di situ juga seperti ini. Kalim. Nah, satunya apa? Satunya kalim itu apa? Kalimah. Kalimah itu apa? Satu? Satu, satu kata. Kalau kalim itu apa? Jenis kata. Jenis kata-kata. Bisa jadi banyak gitu Seperti itu ya. Seperti ini bedanya dengan apa? Bedanya ini juga mungkin antum yang belajar di YouTube oh. kok. Bedanya apa? Jajan dengan apa? Dajaja. Apa bedanya dajaja dengan dajaja? Dajah itu apa artinya? Ayam. dajaja? Ayam-ayam. Nah, kalau Anda mengatakan akal itu dajaja, berarti bisa dimaknakan bahwasanya saya memakan beberapa ayam. Ya. Tapi kalau akal itu dajaja, berarti apa? Satu satu ayam. Maknanya seperti ini isim jamak lil namanya. Nah, pembedanya dengan mufradnya yaitu dengan apa? Nah, ditambahi Takmar butuh. Ya, seperti itu. Apalagi contohnya banyak kata seperti itu. Nah, di sini kalim itu maksudnya seperti itu. Awakhiril kalimi, jadi akhir-akhir kata-kata. Jadi kata-kata yang kita sudah kemarin pelajari, ya imaan kuna bisa jadi dia fiil atau isim atau harf ja'li makna lihtilafi. Mana tadi? Lihtilafil awamil jadi dia adalah perubahan akhir-akhir. Perubahannya hakiki atau maknawi? Perubahan akhir-akhir kata itu. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Muhammadun. Muhammadan Muhammadun. Hakiki atau maknawi perubahannya? Perubahan akhirnya berarti di huruf mana ini? Di huruf dal. Daya berubah enggak? Berubah. Daya berubah menjadi apa? Jadi ba atau menjadi alif. Daya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Tapi yang berubah apanya? Harokatnya. Berarti dia sebutkan bahwasanya tagiru awakhiril kalim, akhir-akhir kata akhir maksudnya akhir hakiki atau maknawi. Maknawi yang dimaksud yaitu perubahan bukan dalnya, tapi apa? Harokat. Nah, perubahan dari bisa dia doma atau fathah atau kasroh Nanti kita bahas Insya Allah setelah ini. fil fil awal milik Ikhtilafil awal eh, ikhtilafil tagyiru fil awal milik Ikhtilaf itu artinya apa? Perbedaan. Amil-amil disebabkan karena macam-macam bisa dipanggil macam-macam macam-macam amil ya nah, amil itu apa amil itu adalah penyebab perubahan jadi penyebab perubahan akhir kata itu disebut apa? Amil. Lihtilafil awamil dahilati disebabkan karena amil-amil yang atau macam-macam amil yang masuk ad-dakhilah artinya masuk Baik. Contohnya amil itu bagaimana? Misalnya ini salah satu contoh. Muhammadun. Ja'a ya, Muhammadun. Kemudian eh, yang sering, ya, contoh yang sering apa? Marortu di Muhammadin. Jelek sekali Marotu bi Muhammadin. Kemudian yang terakhir apa? Eh, itu yang yang terakhir fathah. Roa itu Muhammad. Nah, Ja'a Muhammadun dalam bahasa Arab Kenapa dia diharokati domba? Karena dia sebagai pelaku. Begitu. Nah, berarti yang menyebabkan Muhammad menjadi pelaku itu apa? Adalah kata kerja ini. Ja'a. ja artinya datang. Telah datang Muhammad. Nah, berarti amilnya di sini yang menyebabkan dia doma apa? Ja'a. Seperti itu ya. Jadi adalah penyebab kenapa dia doma. Saya ulang ya. Kenapa Muhammad itu doma? Karena dia sebagai pelaku atau fa'il, subjek ya betul. Nah, apa yang menyebabkan dia menjadi subjek ini yaitu apa kata kerja ja'a. Makanya ja'a ini sebagai penyebab domanya si siapa? Si Muhammad. Kemudian ini contoh saja nanti dibaca. Kemudian Maror tuh bi Muhammadin. Nah, dalam bahasa Arab ketika kemasukan bi atau huruf khafat maka depannya harus apa? Harus apa? Kasroh atau nanti ada tanda yang menggantikan kasroh. Asalnya adalah kasroh. Bi Muhammadin. Berarti amil dari kasroh ini siapa? Bi. Tidak ketemu. Kemudian ini juga roa itu Muhammadan. Roa itu itu artinya apa? Saya melihat Muhammadan sebagai apa? Objek, ya betul. Failnya atau pelakunya siapa? Saya, roa itu saya melihat di Dalam bahasa Arab, objek itu harokannya apa? Fathah atau nanti yang menggantikan dia. Nah berarti amil dari ini siapa? kalim kata apa? Roa itu. Itu adalah amil. Amil itu adalah penyebab seperti itu ya. Dan nanti banyak seperti itu. Jadi perubahan keadaan akhir suatu kata. Ya. Maksudnya perubahan di sini apa? Perubahan maknawi seperti yang saya terangkan tadi. fil awamil disebabkan karena amil-amil atau penyebab-penyebab al hilati yang masuk. Nah, lafdon terakhir kata terakhir ini yang susah. Lafdon au fil awamil dahilati 'alaiha lafdon au takdiron. Ya, lafdon au takdiron. Begini. lafdon. Lafdon itu dia lafat kemarin kita apa? Pengertiannya apa? Al kalamu huwa lafdun. Huwa lafdu. Apa? Apa? Tersusun dari apa? Eh, tersusun dari huruf yang berupa apa? Huruf hijaiyah berupa apa? Ucapan. Maksudnya apa? Dia adalah sebuah ucapan lafdun itu. Dia keluar nampak. Jadi bukan lawannya yaitu takdir. Takdir itu apa? Takdir itu tersembunyi. Jadi yang pertama adalah lafat yaitu nampak, yang kedua takdir yaitu tersembunyi. Nah, jaa Muhammadun di sini nampak atau tidak ini harokatnya? Muhammadun nampak ya kan? tuh bi Muhammadin. Dinnya maksud saya nampak. Kemudian pak itu Muhammadan nampak. Tapi nanti ada juga yang takdir. Ada yang nggak nampak. Seperti apa? Seperti bahasa Arabnya buku saya apa? Kitabi kalau jangan seperti itu. Misalnya anak saya, apa anak saya? Ibni. Misalnya telah datang Ibni. Jasa. Nah, harusnya kalau ibninya kan anak saya itu sebagai pelaku kan? Ya. Harusnya dia apa? Domah seperti siapa? Muhammad. Ya. Tapi karena di sini ada ada ya mutakalim atau ya yang menghalangi, ini menjadi apa? Kasro. Harusnya jaa ibnu. Kalau nggak ada ya ini jaa apa? Ibnun. Tapi karena ada ya di sini maka dia menjadi apa? Kasro dan ini namanya harokat munasabah nanti. Nah, nah ini asalnya dia adalah domah tapi domahnya itu ditakdirkan saja. Takdir ini namanya apa? Takdiron. Nah ini sebut apa? takdiran itu seperti itu. Jadi sebenarnya dia itu domah tapi karena ada sebab yang menyebabkan dia tidak bisa keluar huruf apa harokat domanya maka menjadi apa? Harokat yang lain dan domanya cuma ditakdirkan, yaitu dia apa? Disembunyikan atau dikira-kirakan. Seperti itu ya. Kenapa? Tetap sebagai subjek. Kan tadi asalnya bahwasanya subjek itu apa? Doma. Ya. atau nanti ada harokat yang mengganti selain doma. Akan tetapi ketika ada gangguan atau ada bukan gangguannya, ada sebab yang menyebabkan dia itu nggak bisa keluar domahnya, maka ditakdirkan. Namanya seperti ini apa? Takdir. Takdir seperti itu contohnya. Dan itu banyak. Kemudian juga apa? Ya ini salah satu. Jadi se tiga sebabnya. Sebab takdir itu ada yang apa? Sikol, ada ta'adzur, ada harokah munasabah seperti ini. Nah ini mungkin agak dalam, yang awal-awal kalau diterangkan seperti ini mungkin apa? Nanti agak susah. Sampai di sini aja. Ini contoh untuk takdir, ya. Ini contoh untuk apa? Iqrob yang sifatnya apa? Takdir. Baik. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Itu apa namanya uh, yang menyebabkan uh, akhir kalimatnya Muhammad dan itu roh itu apakah dia masuk di ilmu roh itu fi'il mati. Kalau itu kan ya Muhammadun masuk Madi juga kan? Madi juga ya. Maruf itu juga Madi. Yang menyebabkan itu dia fathah apa itu? Oh, bukan jenis fiilnya. Tapi apa? Yang mau jawaban dia fathah itu amil ya. Amilnya siapa? Amilnya dia. Iya. Jadi gini, ada pertanyaan tadi. Uh, ini kan jenis fiil fiil apa? Fiil madi. Kalau kita sudah belajar ya itu kata kata lampau. Nah, kemudian dia menyebabkan dia fathah bukan jenis fiilnya akan tetapi kedudukan dia itu di dalam satu kalimat dia kan sebagai kata kerja kata kerja itu akan apa namanya pasti ada pelaku sama apa objek kalau kata yang membutuhkan objek kalau di sini kata yang membutuhkan objek ya nah kalau kata yang membutuhkan objek sedangkan objek itu dalam bahasa Arab itu fathah jadi objek dalam bahasa Arab itu apa dia harokatnya apa fathah misalnya saya memukul Anda. Ya. Saya pelaku memukul kata kerja Anda sebagai apa? Objek. Nah, Anda ini harus diharokati fathah kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, berarti penyebab dia fathah apa? Kata memukul tadi. Bukan saya, tapi kata apa? Kata memukul. Kalau seandainya kata memukulnya kita hilangkan, saya dan Anda. Andanya sebagai sebagai objek bukan? Bukan. Saya, Anda, objek bukan? Bukan. Kemasukan kata memukul, saya memukul Anda. Objek bukan? Objek. Sebabnya siapa? Kata memukul ini, gitu maksudnya. Maksud amil itu seperti itu. Bukan jenis katanya. Mau memukulnya telah memukul atau akan memukul, tetap yang namanya memukul itu apa? Dia akan menimbulkan objek dan objek itu dalam bahasa Arab nanti harokatnya ada apa? Fathah. Seperti itu, ya. Nah, ini memang bab amil ini susah ya. Susah. Nanti ini baru yang contoh yang mudah. Nanti kalau colongnya susah dicari amilnya, nah itu yang nanti pusing nanti. Ya, apa ini amilnya? Dan ini jarang dia pak, jarang disentuh. Tempat-tempat seperti ini jarang disentuh. itu ya. Betul nggak masuk. <laughs> nanti saya kasih soal, ya. cari amilnya. Jadi bukan cari apa, apa harokatnya apa, tapi amilnya. Amilnya dicari. Dan amil itu, kal, uh, jadi para ulama itu kadang apa? mencari amil dan gak ketemu-ketemu akhirnya membuat-buat amil sendiri. Nanti ada. <laughs> gak ketemu amil ini apa maksudnya? Nanti dia dia dia pikir lagi pikir lagi oh, ini seperti ini. Jadi memang bab amil ini apa? Bab yang susah, tapi jarang disentuh kenapa? Karena uh, babnya itu apa? Tidak ada efeknya gitu, tidak ada sama rohnya mungkin ya. Cuman apa? Cuman penyebabnya tahu gitu. Tapi yang ada sama rohnya itu harokat akhirnya, ada buahnya. Kalau dia harokatnya asir domah ya berarti dia pelaku misalnya. Kalau dia bata berarti dia apa? Dia objek. Akan nah, tetapi penyebabnya, nah, penyebabnya ya ini kata ini. Nah, tapi yang dimaksud kata ini yang mana penyebabnya gitu? Kalau diperdalam seperti itu maka nanti akan susah. Itu amil, amil itu bab termasuk bab yang susah, ya. Taib. Kalau bacakan. Ah, penyebabnya itu dengan adanya huruf apa? Bi. Seperti contohnya gini. Nah, Amil dari kata misalnya. Muhammadun ini yang sudah belajar ya, apa yang belum belajar ya? Muhammadun imun, Muhammadun imun, Muhammadun doma kan? dong doma juga. Nah, amil dari Muhammad ini siapa? Pelaku bukan. Apa? Mubtada itu ininya. Nah, amilnya siapa? Mubtada itu adalah katanya. Hah? Alif tidak. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian imun apa? Amilnya. <laughs> ya jadi seperti itu ya. Jadi al ibtidah itu apa? Jadi amil dari mubtada. Ya, lanjut aja nanti. Itu amil, namanya amil seperti itu. Amil itu intinya apa? Dia adalah penyebab. Ya. Karena kembali ke sini ya. Penyebab dia domah itu karena dia di depan gitu. Intinya gitu. Ibtidah itu karena dia di awal apa? Di awal kata. Baik. Sampai mana kita? Ya. Lihtilafil awamil filati lafdun al takdir sudah kita terangkan. Lafat atau digira-girakan ya. Bisa berupa lafat, lafdun atau takdirun atau ditakdirkan. Tapi sekarang kita masuk ke anwa. Ada pertanyaan enggak ini? Kalau tidak ada anwa uli i'rab. Jenis-jenis apa? I'rab. I'rab itu apa? perubahan akhir kata disebabkan karena apa? Amil yang masuk ke dalamnya yang berupa lafat atau takdir. Nah, jenisnya kita tadi sudah singgung. Wa aksamuhu arba'atun. Dan jenisnya ada berapa? Empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazm. Ya, rafa, nasab, wa khafd wa jazm. Rofa dulu. Jenisnya ada empat. Yang pertama adalah rofa. Rofa secara bahasa artinya apa? Rofa secara bahasanya artinya al-ulu. Ya. Al-ulu itu apa? Tinggi wartifa dan naik. Rofa itu dari kata apa? Rofa fa'u. Apa artinya rofa fa'u? Mengangkat, naik ya. Yarfa'illahul alladziina amanu minkum. Allah mengangkat ya, derajat orang-orang yang beriman di antara kalian walladzina utul ilma darajat. Dan apa? Orang yang berilmu itu di atasnya beberapa derajat. Jadi yarfa di situ, mengangkat. Taib. Al dari kata apa? E, Rofa itu dari kata itu al ulu wartifa wa huwa istilah. Adapun dalam istilah taghyirun maksus alamatuhu dhammah wa mana ba'anha. Jadi perubahan khusus yang bertandakan domah atau yang menggantikannya. Jadi perubahan akhir kata dengan harokat apa? domah atau yang menggantikannya. Itu sebutnya apa? Disebutnya apa? Rofa atau marfu. Bedanya rofa sama marfu apa? Rofa sama marfu bedanya apa? Rofa eh, eh, Ya, kalau marfu. hukumnya atau yang dikenai pekerjaannya yaitu yaitu katanya. Katanya itu marfu. Ya, jadi gini. Istilah pertama adalah rofa. Rofa itu apa tadi? Perubahan harokat akhir yang berhar apa perubahannya itu kepada apa? doma Contohnya ini. Berarti kita katakan Muhammad itu apa apa keadaannya roh rofa. Ini istilah ya dan ini wajib dihafal. Ja'a Muhammadun Muhammadun harokatnya doma. Berarti kita simpulkan bahwasanya dia itu keadaannya apa? Rofa. Ya. Berarti kesimpulan lagi bahwasanya pelaku itu rofa. Ya, pelaku itu rofa. Ya. Kegiatannya namanya rofa. Nah, nanti ada istilah rofa, ada istilah marfu. Ada istilah apa? Marfu. Jangan bingung ya. Rofa sama marfu itu artinya sama. Itu maksudnya adalah doma, tapi rofa itu apa namanya? kegiatannya atau kegiatan namanya apa ya? Kondisi. Kondisinya, ya. Marfu itu adalah betul isimnya atau katanya ini. Berarti kita katakan Muhammad itu marfu, ya kan? Muhammad itu apa? Marfu. Dan tanda marfunya dengan apa? Dan tanda rofaknya dengan apa? Dengan doma. Nanti seperti itu. Itu namanya ikrob. Berarti kita katakan fa'il atau pelaku itu marfu. Nah, di sini jaa Muhammadun Muhammadun marfu dan tandanya dengan dhamma. Seperti itu ya. Itu mengikrab caranya seperti itu. Baik. Yang pertama dulu rafa. Iya, ulangi. Baik. Rafa tadi apa secara bahasa? tinggi ya al ulu war pak jadi tinggi sebenarnya ini nggak ada apa nggak ada hubungannya sama istilahnya kalau untuk istilah apa Perubahan apa? Ya, perubahan khusus yang berharokat akhir koma atau yang menggantikannya. Ya. Berarti roka itu secara bahasa artinya tinggi, secara secara istilah artinya doma gitu saja. Ya. Roka itu secara bahasa artinya tinggi, secara istilah artinya doma. Berarti semua isim yang harokatnya doma itu disebut apa? Roka. Gitu. Maksudnya seperti itu ya disebut apa? Kegiatannya rofa, keadaannya rofa, ya kan? <laughs> boleh rofa, boleh mangkuk. Ya, jadi apa? Semua isim yang berharokat domah itu dalam keadaan apa ini? Rofa. Nah, marfuknya di dulu mungkin. <laughs> Kita apa sesuai ini dulu? Sesuai apa? Sesuai buku dulu. Ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Ya? kerja uh, eh, Muhammadun fa'ilun. Muhammadun fa'ilun. Iya kan uh, isim fa'il. Isim fa'il. Bukan isim eh, fa'il. Muhammadun fa'ilun. Muhammadun fa'il. Marfu'un kondisinya dia marfu. Wa rafi'i dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Nah. Berarti rafa' itu wa alamatu rafi'i dan tanda rofaknya atau tanda dalam keadaan itu Gitu. Ya kan? Jadi apa? Muhammadun fa'ilun marfu. Fa'il dan dia itu dirofa gitu kan maksudnya, maksudnya itu marfu itu. Fa'il dan dia itu dirofa. Dan tanda keadaan rofaknya itu dengan apa? Doma. Nah, habis ini belajar irop. Irop sederhana. Anak tuliskan nanti. Jadi tanda yang yang merofak kan itu ada tandanya kan? Kenapa? Tanda yang merofak dan itu kan Eropa eh, ada yang kan? Nah, nanti insya Allah sabar. Jadi apa saja yang menyebabkan fiil itu marfu kan maksudnya kan? Hmm. Ya. Nanti insya Allah sabar. Yang kita pelajari sekarang tandanya dulu. Ya, yaitu doma yaitu marfu istilah dulu. Nanti ada pun apa saja yang menyebabkan apakah cuman pelaku ya. atau tadi tidak tadi ini contoh saja ini. Maka nanti insya Allah. Nanti insya Allah kita bahas di tempatnya. Sabar. Ada pertanyaan lagi? Ini ya, tafadhol. Nah, marfu itu adalah sama rofa itu sama gitu aja. Sama. sama. Marfu rofa itu sama. Iya. Tapi nanti dia penggunaannya apa? Berbeda. Nah, penggunaannya nanti kita bahas selesai pembahasan ini. Nanti anak ajarin Allah. Iya. Iya. Gitu. Atau setiap yang rofa itu domba. Isim. Enggak, nanti ada fiil yang rofa. Tetap yang rofa isim enggak? Nanti ada fiil yang rofa juga. Ada fiil yang rofa selain ini nanti. Setiap isim yang doma itu berarti mar marfu. Dan setiap yang doma eh setiap yang doma. Ya, setiap yang marfu itu apa? doma Kecuali nanti tandanya diganti dengan tanda pengganti ya. Nanti tanda pengganti insya Allah. Asalnya seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya insya Allah paham semua Saya lihat mukanya udah senyum-senyum Senyumnya senyum eh. Baik Yang kedua Wahuwa ya, nah, tadi sudah wasatari bukhariban maya nubu'an doma dan insya Allah sebentar lagi antum akan tahu apa pengganti pengganti doma jadi hukum asal rofa itu adalah doma taib wa aman nasbu adapun nasab atau an ya Fahuwa fil dalam bahasanya al istiwa'u wal istiqomah. Ya. Istiwa. Apa artinya istiwa? Bersemayam. Ya. Istiwa itu dari kata yastawi. Enggak cuman itu artinya. <laughs> Makanya di sini orang-orang apa? Orang-orang e, mungkin Al-Mu'tazilah atau Al-Asy'ariyah dia menafsirkan istiwa itu dengan makna yang lain karena banyak maknanya. Istawa itu qaidan dan seterusnya kata-kata seperti itu. Istiwa di sini kita artikan apa? Bukan bersemayam tapi apa? Istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Tetap. Nah, istiwa itu posisi yang apa? Yang istiq, nah, istikor, Istakor. Ya, bagus. Masya Allah. Ya seperti itu. Istakor itu apa artinya? Istikor itu artinya menetap. Ya eh, apa? E, tetap artinya tetap atau istiqomah. Istiqomah itu juga artinya apa? Terus menerus. Nasab itu artinya itu. Ya. Ada hubungannya dengan istilah nggak? Nggak ada. Kita lihat istilahnya. Dalam istilah Taghirun maksus alamatul fathah. Jadi dia itu perubahan khusus yang bertandakan fathah. Berarti nasab itu harokatnya apa? Fat, fathah. Gitu. Atau apa yang men menggantikan. Ya, tapi asalnya adalah fathah. Berarti nasab adalah apa? Fathah. Contohnya tadi, Ro'a itu Muhammadan. Nah, Muhammadan itu keadaan rofa. Karena harokannya adalah apa? Fathah. Hmm? Ya. Anda salah ngomong ya? Ya, gimana tadi? Oh iya, afwan, afwan. <laughs> ya karena keadaannya adalah nasab, afwan, bukan rofa. Baik. Ada yang ditanyakan ini masalah nasab. Jadi nasab itu secara secara apa? Secara bahasa artinya tetap atau istiqomah. Ya. Secara istilah artinya adalah perubahan akhir yang bertandakan apa? Fathah. Baik. Wa amal khafdu. Satu lagi. Eh, dua lagi, Evan. Wa amal khafdu fahuwa fil lughati at-tasaffulu. Ya. Al khafd itu artinya rendah secara bahasa. rendah. Dalam istilah tagyiru maks, eh, maksusin atau ala, wa alamat uh, alamatul kasrah wa Jadi perubahan suatu kata atau perubahan khusus suatu kata yang harokannya adalah kas kasroh atau yang mendikan kasroh. Contohnya tadi bi Muhammadin. Ya. Ketika kemasukan huruf khafat atau huruf jar ya, huruf jar, maka harokannya adalah kasro atau khof. Al khofdu atau al, uh, eh, al jar yaitu tandanya dengan apa? Dengan kasro. Berarti kita sudah tahu tiga. Pertama, doma Istilahnya apa? Rofa. Fathah. Istilahnya apa? Kas. Nasab. Kasro istilahnya apa? khofat Nah, tiga ini khusus untuk isim nanti. Nah, yang satu nanti itu adalah fi'il. Yang terakhir ini. Kita baca yang terakhir. Wa amal jazmu. Adapun jazm. Wa huwa fil fahuwa fil lughati al qat'u. Yaitu adalah apa? Jazm itu apa? Sukun. Ya itu harokatnya sukun. Itu istilahnya. Jazm itu apa? Memotong. Jadi saya apa namanya sudah pasti gitu loh jazm jadi jazm itu sudah putus nggak ada apa nggak ada alasan lagi udah selesai al koto gitu. Jadi dipotong udah selesai. Itu namanya apa? Jazm. Ya. Adapun dalam istilah maka tagyur maksusun dan ya, tagoyurun maksusun wa alamatut sukun wa mana anha. Perubahan akhir kata yang berharokat apa? Sukun atau yang menggantikannya. Nah, dan ini khusus untuk apa? Untuk kata kerja atau fiil. Yang tiga tadi itu yaitu apa? Marfu atau rofa afwan. Rofa, nasab dan khafat ini khusus untuk apa? Untuk isim. Nah, bukan tiga-tiganya. Nanti ada yang apa? Yang beristirok. Ada yang ada yang apa? Bercampur antara fiil dan isim. Nah, ada pun jazm itu untuk apa? Khusus untuk fiil gitu. Nanti kita lihat kata setelahnya ini yang menerangkan. Baik. Eh, wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, dhammah, nasab, fathah, khafat, eh, eh, kasrah, wa jazm dan sukun. Walil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu la jazma fiha. Dan untuk isim lil asma untuk isim-isim min dzalikar raf'u dari yang tadi kita sebutkan yang pertama adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu rafa nasab khafat ini untuk apa isim untuk isim isim wala jazm fiha dan tidak ada jazm jadi isim itu tidak ada harokat sukun di akhirnya maksudnya harokat sukun itu adalah harokat perubahan bukan harokat asli adapun harokat asli maka banyak isim yang di, di apa? Diakhiri dengan apa? Sukun. Contohnya apa? Banyak. Yang diakhiri dengan alif misalnya. Atau al al fata misalnya. al fata. <coughs> alif bin ini. Ini sukun kan harokatnya. Kan? Kemudian apa? Man. Man itu apa artinya? Siapa? Diakhiri dengan apa? sukun. Nah, akan tetapi sukun patah nggak usah ini katarin. Man di sini sukunnya adalah asli dan dia tidak berubah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sukun perubahan. Sukun perubahan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya perubahan i'rab atau perubahan keadaan i'rab dalam isim itu cuma satu doma atau enggak dia kasroh atau enggak dia fathah udah enggak ada yang lain lagi enggak ada misalnya ada Muhammad. De gitu. Gak ada. Adapun kalau sukun maka dia diputus maka ya sukun memang tapi asalnya dia adalah Muhammadun. Kalau di kitab Baina Yadaik banyak yang sukun ya, banyak nggak ada ininya maksudnya. nggak dibaca. Yang belajar Arabiah ya Baina Yadaik nah, ini bukan bukan berarti harokannya jazm apa keadaannya jazm seperti tadi bukan. Tapi memang dia apa? diputus karena dia di akhir kata. Dan asalnya dia dia apa? Seperti itu. Jadi dalam isim itu tidak ada tanda perubahan yang bentuknya adalah apa? Su sukun. Ada pertanyaan di sini? Iya, ya, betul. Jadi perubahan akhir kata yang berbentuk yang berubah sukun. Hmm. Atau yang menggantikannya hmm. Ah, yang menggantikannya itu apa? Nanti insya Allah Sabar <laughs> Insya Allah nanti ada Insya Allah Nanti insya Allah Ya ada lagi pertanyaannya? Jadi isim tiga, rofa, nasab, khafat atau jar. Kemudian fiil jazm. Cuman satu. Enggak, kita lihat setelahnya. Walil af'ali dan untuk fiil-fiil min dzalika dari yang tadi kita sebutkan arrafu. Berarti fiil juga ada yang apa? Arrafa. Ada juga arraf. Kemudian wanasbu. Ada juga apa? Nasab kata kerja itu bisa berubah menjadi fathah, eh apa? Rofa tadi apa? Doma. Kemudian nasab, fathah. Nah, wal jazmu. Dan yang ketiga apalah? Apa? Jazm yaitu su, sukun, wala khafdha fiha dan tidak ada kasroh di dalam fi fiil gitu. Jadi fiil ada tiga, isim ada tiga. Isim apa saja tadi pertama? Kofat. Fiil Jazm. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, akan tetapi kalau fi'il ada nanti, misalnya lam contohnya saja. Lam yadhab. Dan diakhiri dengan sukun. Ini mau di tengah mau di akhir tetap sukun karena memang harokat perubahannya bentuknya apa? Sukun. Gitu. Asli apa perubahannya seperti itu. Yang asalnya kalau seandainya lamnya dihilangkan, ini sebagai contoh saja, yad Habu. Habu. Berarti dia nasab atau khof atau khofat atau jazam di sini. Rofa. Ya, yang betul apa? Rofa. Kenapa? Karena harokatnya apa? Doma. Jadi mau isim mau fiil kalau dia doma berarti dia apa? Rofa. Seperti itu ya. Jadi sama. Jadi rofaknya isim yaitu doma. Rofaknya fiil juga doma. Nasobnya isim fathah nasabnya fiil juga fathah tapi isim punya khafat fiil nggak punya dan fiil punya jazm isim tidak punya baik ada pertanyaan Nah, sekarang babu ma'rifati alamatil i'rab, i'rab arba'atu alamat dhammah wal waw wal alif wal nun. Ya. Ini e, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Gak ada? Berarti saya tanya ini. Eh. Kita tulis ya. yang bikin contoh kalimat aja misalnya bikin contoh kalimat yang mencakup isim fiil dan huruf silakan <laughs> siap ya siapa yang membantu yang men, kalimat yang mencakup isim fiil dan harf siapa yang korek? Paknya siapa? Koroja Muhammadun Koroja Muhammadun. Baik. Kita dalam kata apa namanya? E, dalam kalimat ini kita bagi dulu tiga jenis apa? Tiga jenis kata dalam bahasa Arab. koraja artinya apa dulu? keluar keluar Muhammad Muhammad min dari al masjid masjid Koraja ini jenis apa? Apakah isim, fi'il atau harf? Fi'il. Ya. Muhammad? Isim. Apa tandanya? Doma. Doma. Doma itu ada dua ya. Rofa itu untuk fi'il dan rofa untuk apa? Untuk isim. Tandanya adalah tanwin. Ya. Kemudian min. Harf. Ya harf huruf apa huruful khafat kemudian al masjid ini apa jenisnya isim tandanya apa dan dan dan Nah, tiga. Pertama pertama ini dan dan huruf Huruf khafat. Baik. Sekarang Muhammad ini keadaan i'rabnya apa? Ropa. Ropa. Betul. Muhammad itu keadaan i'rabnya adalah ropa. Tanda ropanya dengan apa? Nah ini biasanya mungkin yang setuju ya lebih baik terus. Yang setuju. Taruhnya diganti yang setuju nanti dia apa? Dia bisa di Eropa. Iya. ya. Kita setelah Muhammad kita ke Yahruju. Yahruju itu kan kata kerja atau fiil kan? Iya. Tarokatnya apa ini? Berarti dia apa? Keadaannya tiada iromnya? ropa Ini adalah ropa ini juga ropa ya. Kemudian ini tadi jenis apa? har Min. Irobnya apa ini? Nah. Sukun, jazm. Jazm ini khusus untuk apa? Fiil ini apa ini? Huruf. Huruf berarti nggak ada huruf jazm. Ini tetap ya, nggak min itu nggak bisa jadi mini, nggak bisa jadi minu. Jadi tetap min. Ya. Tetap min. Ini memang harokat asli. Seperti saya terangkan tadi, tapi ini untuk huruf. Kemudian al masjid, al masjidi. Dia keadaan irobnya apa berarti? Kofet. Ya, kofet. Ini adalah mengatakan kofet. Dan tandanya dengan apa? Kasro. Berarti sudah paham semua. Insya Allah. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, mungkin ada yang tanya apa fungsinya mengetahui ini? Ya. Fungsinya apa? Mengetahui apa? Doma, fathah, kasro, kemudian istilah-istilahnya. Ya nanti insya Allah. Setelah ini baru, setelah selesai kitab ini baru antum sadar. Itu cara, apa? Alasan kenapa kita harus tahu. Baik, Yang pertama, uh, babu ma'rifati alamatil i'rab, jadi mengetahui tanda-tanda i'rab. Ya, ini agak susah ini. Enggak apa-apa. Yang pertama adalah untuk rafa. Tadi ditanya bahwasanya rafa itu adalah perubahan khusus yang berharokat, berharokat akhir adalah doma atau yang menggantikannya. Ya kan? Nah sekarang ini pembahasan siapa saja yang menggantikannya. Kita lihat matanya. Walir raf'i arba'atu alamat, arba'u alamatin, ad tu wal waw wal alifu wal nun. Jadi rafa itu pertama adalah ad-dhamma. Dua apa? Tanda asal ya. Rafa itu tadi kan kita terjemahkan doma. Kemudian yang menggantikan apa itu? Al-waw. Nah, kita koma aja karena ini sekarang masih jenis juga. Al-waw. Kemudian apa lagi? Al-alif. Kemudian wan nun. Nah, doma kita sudah contohkan tadi. Jadi apa namanya kata-kata um, apa namanya seperti Muhammad dan yang lainnya itu kalau dia sebagai pelaku atau dia dalam keadaan roba harokannya adalah doma. Sekarang alwau. Alwau itu apa? Ya. Nah, di sini cuma disebutkan apa? Di belakang. Di, di belakang. Oh ya, bentar bentar. Ini nggak lengkap soalnya matanya. Saya akan lihat matanya. Anda bawa sendiri. Ya. Ya, sudah. Wa amma tuh fatakuna alamatul raf'i arbaat mawadi' ini. Fil ismil mufrad. Oh, wal jamu tafsir wal Ya, ini dulu yang penting ini dulu. Ya, nanti <laughs> nanti anak terangkan selesai nanti. Baik. Ya, jadi gini, intinya ini dulu intinya, ya. Intinya kan tadi tadi saya terangkan bahwasanya rofa itu apa? Doma, ya kan? Atau yang menggantikannya, ya itu yang menggantikan apa? Alwau. Al-alif sama anun. enggak itu yang menghentikan. Ada pun tempatnya masing-masing, maka kita bahas setelah ini. Di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Jadi nanti jangan heran kalau ada isim yang dia marfu tapi harokatnya selain apa? Doma. Karena asalnya itu doma betul, tapi dia ada tanda cabang. Jadi nanti cara mengirupnya juga ketika dia tanda asal nggak usah disebut apa apa namanya nggak disebut apa domahnya ma apa alamat ini doma itu karena itu adalah tanda asal baik lanjut sekarang ada pertanyaan dulu kalau tidak kita lanjut dulu biar jelas di sini silahkan dibaca siapa yang baca ini maksud kita fadl ya. wa amad doma tuh فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التقدير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Ya. Pertama, oh, ada pun dhammah. Silakan dilihat terjemahannya. Ya, tadi sudah lihat matanya kan? Sekarang lihat terjemahannya. Di halaman berapa terjemahannya? Berapa? Halaman 11. Di sini Adapun doma fataku fatakunu alamatan lirofi Dia sebagai tanda rofa fi arba'i mawadi pada empat tempat. Ya. Empat tempat. Maksudnya apa? Empat jenis isim. Fil ismil mufrad pada isim tunggal atau kata kata benda tunggal ya isim mufrad wajam itaksir dan juga jamak pada jamak tapi jenis jamak taksir namanya. wajam ilmu anas salim dan jamak mu'annas salim. Nanti semua saya terangkan, sabar ya. Wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Nah, ini tadi semua isim isim isim isim sekarang apa? Fi'il. Satu saja keadaannya. Keadaan rofa eh apa? Harokat domah pada fi'il itu cuma di sini yaitu fi'lul mudhari' fi'il mudhari' alladzi yang lam yattasil tidak bersambung bi akhirihi syai'un pada akhirnya itu sesuatu pun. Jadi kalau fi'il mudhari dia tidak ada sambungannya sama sekali di belakangnya, maka harokatnya dom mah gitu maksudnya seperti itu. Ya. Nah, kita ulang dari awal. Harus digambar biar jelas. Halaman Irab. Tanda Irab atau tanda perubahan. Ya. Secara umum ada isim atau fi'il itu kan terbagi menjadi berapa tadi? Empat ya kan? Nas, nas. Kemudian apa? Arab. al Nah, kembali sekarang uh, eh, apa ini dia dahulu eh, kan saja. Ya. Kemudian al eh Baik. al ya. Baik, tandanya tadi dengan apa? Dengan doma. Nasab dengan fathah, kau dengan jazm dengan kita hapus dulu yang ini. Kita bahasnya di rofa dulu. Ya. Baik. Rofa tadi tandanya apa saja? Asalnya itu dengan apa? Loma. Kemudian tanda yang kedua dengan apa? Wow. Tanda yang ketiga dengan apa? Alif. Tanda yang ketiga dengan apa? Baik. Kita hapus juga yang di sini. Berarti sekarang di sini. Pertanyaannya siapa saja yang harokatnya domah? bukan siapa saja yang rofa. Paham nggak? Ah ya apa saja. Apa saja yang harokannya doma itu bukan apa saja yang rofa. Gitu. Kalau ditanya apa saja yang rofa, maka jawabannya adalah apa? Tadi apa? Isim dan isim dan fiil. Ya. Apa saja yang doma? Nah, maksud saya bukan isim dan fiil. Maksudnya keadaan. Apa saja yang keadaannya rofa itu? Yaitu adalah apa tadi? Contohnya kita bahas di awal tapi itu bukan pelajarannya. cuma contoh pelaku misalnya. Pelaku kan tadi apa? Rofa dan tandanya dengan apa? ada seperti Ja'a Muhammad dan telah datang apa? Muhammad. Nah, berarti ditanya apa saja yang atau keadaan eh, apa namanya? Apa saja yang menyebabkan kata Muhammad itu apa? Rofa. Berarti jawabannya adalah ketika dia salah satunya ketika dia sebagai apa? Subjek atau pelaku. Nah, pertanyaannya ini berbeda dengan apa saja yang harokatnya doma. Maka kita katakan yang pertama adalah Muhammad. Yang kedua adalah dan yang lainnya nanti. Seperti itu. Nah, masih bingung. Nah. <laughs> Insya Allah masih bingung. Ya, tafadhol. Tafadhol. Tapi siapa yang bisa terangkan ini? Rafa sama Tom. Jadi anak ulangi ya. Kecepatan nggak? Kecepatan ya? Ya. Rofa itu adalah keadaan kan? Doma itu apa? Tanda. Ya. Keadaan ini Nah, yang eh, yang menyebabkan ke, yang menyebabkan keadaan rofa ini ada banyak. Gitu. Contohnya adalah tadi apa? Sebagai apa? Da Muhammad. ya, Muhammad. Anak takutnya kita ini apa namanya kecampuran antara ini. Soalnya kita baru masuk langsung ke sini gitu. Ini Intinya, ini adalah intinya sebenarnya. Ya Muhammad. Ya. Telah datang siapa? Muhammad. Nah, pelajaran kita nanti ada, yaitu kan tadi pertanyaannya apa namanya? Kenapa dia doma? Karena dia sebagai dia keadaannya apa? Ro, rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia sebagai apa? Pelaku. Berarti ada selain pelaku ini yang keadaannya rofa. Ada tidak? Ada. Contohnya yang lain A, B, C, D. Nah, pertanyaannya ini, uh, jawaban ini untuk pertanyaan ini, gitu loh. Jadi apa saja yang rofa itu? Yang pertama adalah pelaku. Yang kedua adalah B. Yang ketiga adalah C. Yang keempat adalah D. Gitu maksudnya. Nah, pertanyaan itu beda dengan pertanyaan apa saja yang domah itu itu adalah jenis katanya nanti. Karena begini. Nah, mungkin belum kebayang ya. Misalnya Ya, saya kasih contoh. Oh ya, betul. Muhammadu al Muhammaduna. Muhammaduna. Muhammaduna itu seperti muslim menjadi muslimun. Muslimun itu apa? Jamak, ya kan kaum muslimun atau kaum muslimin ya. Ini Muhammad menjadi Muhammadun. Berarti jamak kan? Baik, diakhiri dengan apa ini? Dengan fathah. Ya, diakhiri dengan fathah. Nah, sekarang ini kebayang di sini ya. Ini juga marfu, sama. Tapi nah, dia dia apa? Dia berbeda dengan Muhammad biasa tadi. Itu. Muhammad biasa tadi apa? Dengan apa? Doma. Adapun ini dengan kalau dilihat harokannya harokannya apa? Fathah. Nah, berarti ada yang berbeda. Nah, itu pertanyaan untuk jawaban ini. Jadi apa saja yang harokatnya doma itu? Nah, selain jamak misalnya, gitu. Adapun jamak maka nanti harokatnya setelah ini. Ya. Ada yang bingung? Kenapa? Pembahasan lain, ya. ya nanti. Iya. Anda takutnya itu ketika saya masuk ke sini, itu karena menyatu dengan pembahasan yang lain. Takutnya kalau saya terangkan sesuai ini malah blank gitu loh. Malah. Jadi apa namanya? Betul seperti Asim bilang, ini pembahasan lain memang. <laughs> Bukan pembahasan ini. Iya, betul. Itu betul. Saya ulangi ya. Saya ulangi, enggak apa-apa. Ini insya Allah enggak. Kalau ketemu, oh gitu, oh gitu. Tapi kalau belum ketemu ya masih. Ya. Prinsipnya biar enggak nyambung. Ya, prinsipnya biar nggak nyambung. Jadi pertanyaan untuk ini itu berbeda dengan pertanyaan ini. Khawatirnya tercampur gitu Jadi pertanyaan untuk domah nanti dijawabnya dengan jawaban ini. Gitu. Karena rofa itu domah, domah itu apa? Rofa. Seperti itu. Yang aslinya dia adalah beda pembahasan. Kita ulangi dari awal, kita baca. Kenapa? Rofa itu keadaannya. Iya. Domah ada wau itu tandanya. Tandanya. Iya, itu asalnya itu. Nanti yang ketika ketika ada satu kondisi rofa ketika dengan tanda agama itu apa aja berarti gitu. iya. udah mampu gitu kenapa kalau udah apa namanya udah terjadi yang uh, dari Muhammad tadi kan iya. eh, yang Hmm. Muhammad dari iya. Muhammad Muhammad do Muhammad nah gitu uh. berarti dia udah bisa dikatakan mak gitu. Nah. Muhammad menjadi Muhammad iya. Nah. Ini sudah belajar tahu ya. Jadi <laughs> <laughs> jadi anak khawatirnya itu loh. Jadi ketampar antara itu. Jadi gini dari awal ya. Seperti Mas Lutfi bilang, rofa itu adalah keadaan, ada pun doma itu adalah tan tanda. Nah, dalam keadaan rofa ini sebenarnya sederhananya, ya, dalam keadaan rofa itu salah satu tandanya adalah doma kan? Ya. Apa saja yang harokatnya doma? Nah, kita baca sekarang. Paham? Ya. Oh, cuma segini ya? ya. <laughs> Saya takut kecampur ini. <laughs> Saya takut kecampur. Kalau segini paham ya, kita lanjut gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi gitu. Jadi rofa itu apa? keadaan. Adapun doma itu apa? Tanda. Nah, sekarang yang tandanya doma itu apa saja? Kita bahas sekarang. Doma ya. Kita lihat sekarang. Nah. Yang belum pernah belajar siapa ini? Nah. Paham? Belum. Yang yang pertama apa yang kedua? Nah, yang kedua belum paham. Ya, karena terlalu sederhana itu untuk apa? Yang sudah sudah <laughs> belajar. Baik. Karena harus apa? Harus terangkan secara detail. Karena gini, jadi keterangan keterangan misalnya kan pembagian A menjadi A B C D. Nah, pembagian ini tuh berkaitan dengan pelajaran setelahnya. Itu loh. Jadinya apa? Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kita lihat kita lihat nasnya kemudian terjemahannya. Wa mad tu fatakunu alamat lil rafi fi arba'ati mawadi. Jadi gini, adapun dhamma itu dia sebagai tanda untuk rofa pada empat jenis kata atau empat jenis isim atau jenis fiil. Jenis yang pertama adalah nah, sebelum ke ke apa namanya jenis. Jadi gini. Tanda rofa kan tadi apa? Doma, wow, alif dan apa? Nun. Baik. Nah, ada jenis, ada empat, empat jenis apa? Jenis tanda untuk rofa. Yaitu keadaan apa? Keadaan rofa tadi. Kita ambil satu dulu ini. Apa saja yang rofa ini? Yang rofa dengan tanda doma ini. Nah, kita tulis semuanya dulu nanti isim mufrad. Isim mufrad. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini baiknya? Bentar ya isim eh, nggak ada riba bangkrut. Ism mufrad. Kemudian apa? taksir. Ini apa lagi? Jamak taksir. Kemudian jamak muannats. Kemudian apa? mufrad contohnya siapa tadi? Muhammad. Isim mufrad itu artinya apa? Kata tunggal. Muhammad berapa? Satu Muhammadun. Nah, ini baru ketahuan sekarang. Jadi gini, apa namanya? Rofa itu tadi apa? Dan salah satu tandanya adalah apa? Doma. Nah, sekarang siapa saja yang doma? Yaitu contohnya adalah isim, mufrad atau kata tunggal. Berarti nanti semua kata tunggal itu harokannya ketika dia rofa, harokannya apa? Nah, ketemu kan? Nah, contohnya itu siapa? Muhammad. Gitu. Jadi Muhammad ini nggak mungkin berharokat apa? Muhammadun apa Muhammadu atau Muhammada atau Muhammadun. Nah, seperti ini. Ketika dalam keadaan rofa. Dan rofa ini salah satunya penyebabnya adalah dia sebagai pelaku. Gitu tiktok tiktok <laughs> Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Terlalu cepat. Saya nemu tadi soalnya. Jadi gitu. Jadi dari awal. ropa, ropa itu ada berapa tanda? Satu, dua, tiga, empat. Ya kan? Salah satu tandanya itu apa? Doma. Dan ini adalah tanda asal. Kenapa? Karena kita terjemahkan di awal tadi bahwasanya ropa itu perubahan akhir yang khusus, ya. yang tandanya adalah doma. Ini adalah tanda asal. Ya. Kemudian Nah, ap, apa saja yang berubahnya dengan domah? Yaitu apa saja? Pertama adalah isim mufrad, kata tunggal. Jadi nanti kalau ada tanda kata tunggal sebagai pelaku pasti roba kan? Berarti tandanya apa, Dom? Doma. Atau dia ada kata tunggal dalam keadaan rofa karena dia sebagai pelaku maka harokatnya apa? Doma. Ya? Ini Oh ya, ya ya ya ya. Tadi ya. ya Muhammadun ya. Ini pelaku. Ya, baik. Kenapa kita bisa tentukan bahwasanya dun? Pertanyaan pertama apa? Hah? Ya, itu kedua. Pertanyaan pertama, keadaannya apa ini? Keadaan dalam kalimat adalah pe pelaku. Pelaku itu apa? Ya, ropa. Karena ini pelajaran pelaku ropa itu nanti sebenarnya. Nanti, itu nanti panjang. Ya. Itu pembahasan lain seperti yang dibilang tadi. Kemudian, tanda ropanya dengan apa? Kenapa, doma? Karena adalah Muhammad ini isim isim mufrad. Seandainya dia bukan isim mufrad dan bukan jenis empat yang ini bisa jadi wau, alif atau nun gitu. Alhamdulillah. Sampai sini dulu, waktunya sudah selesai. Insya Allah nanti minggu depan ya, kita lanjutkan di sini, nggak keluar Insya Allah. Baik. Ada yang belum paham dulu sebelum kita tutup? Paham ya? Baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya. Oh iya, mana habis ini ada pelajaran